Walitirmidhi hasanahu. Dan bagi Imam At-Tirmidhi wa hasanahu dan menghukumi hasan. Siapa At-Tirmidhi pada hadis. An Anasin radhiyallahu an. Sami'tu mendengar aku Anas Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda siapa Nabi? Qala Allah Ta'ala. Ya benar Adam. Lau ataitani seandainya datang engkau padaku di Kurabil ardi dengan apa namanya Kurab yang semisal bumi yang seperti bumi. Kurab itu hampir sama, itu namanya qurab. yang seperti bumi. Seperti bumi itu besarnya atau beratnya. Bukan bulatnya, apa nih ya dosanya? Eh, dengan dosa yang beratnya seberat, seperti hampir seberat bumi. Tumalakitani kemudian bertemu engkau nih padaku, maksudnya mau mati. Batu seriku tidak mensekutukan engkau bi denganku syai'an pada sesuatu. itu kani saya datang aku padamu bikurobiha dengan semisalnya bumi maghfiratan pengampunannya Allah berfirman wahai anak Adam seandainya engkau mengerjakan dosa yang besarnya atau beratnya seperti bumi kemudian engkau mati dalam keadaan tidak syirik saya aku akan datang kepadamu dengan pengampunan yang besarnya atau beratnya seperti bumi. Maksudnya diampuni. Dosa itu diampuni. Yang penting nggak syirik. Anas. Siapa ya, Anas? Wa Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Qadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya siapa? Abu Hamzah. Qadamahu 10 sinin. Dia melayani Nabi selama 10 tahun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah mendoakan Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, beri dia harta yang banyak, beri dia anak yang banyak dan masukkan dia ke surga. Itu terkabul semua itu doa Nabi itu. Anas hartanya banyak, anaknya banyak. Dan di akhirat kalau doanya Nabi begitu, dia pasti masuk surga. Mata sana ini wa tis'in. Dia meninggal tahun 92. Wakila sanat Sanatkam kam? Salasa wa Tahun 93. Waqad jawazal mi'ah. Umurnya lebih dari 100 tahun. Dia termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya. Urutan keberapa dia? Urutan ke? Abu Hurairah tayalihi ibnu Umar fa anasun fa zaujatul hadil abar nomor tiga. Berapa banyak hadisnya? 2286. Masya Allah. Walid Tirmidzi wa hasanahu. Ini maksudnya warawat Tirmidzi fi sunanihi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmidzi al hadis al madkur pada hadis yang disebutkan tadi. Wahasana isnadahu dan dia menghukumi isnadnya hasan. Jadi hadis ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Pak oleh Syekh diambil yang seperlunya yang dia perlukan untuk menunjukkan keutamaannya tauhid. Qurab, mana qurab? Bi dhammil qaf wa kila bi kasriha. Kalimat qurab itu kafnya di domah u. Wakila dia mengatakan bikasriha qirab. Wadhamu ashharu. Pakai domah itu lebih masyur Paling masyur pakai domah qurab. Wahuwa mil'uha. Artinya adalah sepenuhnya. Au ma yuqaribu mil'aha. Atau yang mendekati sepenuhnya. Kemarin di Syarar Baunawi terangannya apa? Yang mendekati besarnya bumi atau beratnya bumi sama saja. Yang mendekati bumi. Tumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Ini maksudnya tumma mutta ala kaunika saliman minas syirki. Engkau mati dalam keadaan selamat dari syirik. Wahada syartun fil wa'di bihusulil maghfirah. Ini adalah syarat untuk mendapatkan janji diampuni dosanya. Janji Allah mengampuni dosa itu syaratnya mati dalam keadaan tidak syirik. Maghfirah al-ghafru lughatan as-satru wa syar'an tajawuzullahi anil an khataya. Memaafkannya Allah dari dosa-dosa wa dunubi ibadihi dan dosa-dosa hambanya. Al-firah dosanya ditutupi, maksudnya di diampuni. Dianggap dia nggak pernah mengerjakan dosa itu. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yukhbirun Nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, menceritakan suatu kabar dari Allah annahu yukhatibu ibadahu bahwa Allah berbicara kepada hambanya wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi dan Allah menjelaskan kepada hambanya tentang luasnya keutamaan Allah wa rahmatihi dan rahmatnya Allah wah keutamaan Allah dan rahmatnya itu sangat luas wa annahu yaghfirudz dzunub mahma kathurat Allah mengampuni semua dosa sebanyak apapun. Syaratnya apa? Pada madu syirki. Selagi dosa itu bukan syirik. Bahadal hadithu mitru qawlihi ta'ala Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni kalau Allah disekutukan. Ya Allah tidak mengampuni dosanya syirik. Wa ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain syirik Allah mengampuni untuk orang yang dikehendaki. Munasabatul hadits lil bab anna fihi dalilan ala katrati thawabit tauhid. Hadis itu adalah dalil yang menunjukkan banyaknya fahalat tauhid. Orang kalau tauhidnya benar, jauh dari syirik, dosanya sebanyak isinya bumi atau seberat bumi, sebesar bumi oleh Allah diampuni semua. Yang penting dia enggak syirik. Ma minal hadith. Kesimpulan yang diambil dari hadis ini satu fadlu tauhid wa ratu tawabihi Sudah ya. Yang kedua sa'atu fadlillahi wajudihi warahmatihi wa'afihi wa Luasnya keutamaan, kedermawaan, rahmat dan pengampunan Allah. Yang ketiga ar-raddu 'alal khawarij. Bantahan untuk orang khawarij. Apa akidah mereka? Alladzina yukaffiruna murtakibal kabirah allati hiya duna syirik. Orang khawarij menghukumi kafir orang yang mengerjakan dosa besar selain dosa syirik. Jadi dalam kaidahnya orang khawarid, orang melakukan dosa besar itu hukumnya kafir. Itu kaidah mereka begitu. Kaidah ini kemudian diperparah dengan cara mereka menentukan dosa besar. Seringnya mereka menghukumi dosa besar itu kepada orang yang berselisih dengan mereka. Tidak sepaham dengan mereka, itu dosa besar, itu kafir. Kacau tak? Kacau. Nah, contoh Ketika mereka nggak sepaham ketika Ali dan Muawiyah sepakat untuk menyerahkan hukum yang untuk menghukumi perselisihan antara Ali dan Muawiyah diserahkan kepada siapa? Abu Musa dan Amr bin As. Begitu mereka nggak sepakat, mereka katakan apa? Ini dosa besar, ini kafir. Tangi. Ali jadi kafir, Muawiyah jadi kafir, Amr bin As jadi kafir, Abu Musa al asyari jadi kafir. Jadi kafir-kafir. Yang dukung Ali jadi kafir. Yang dukung Muawiyah jadi kafir. Isbatul kalam lillahi azza wa jal ala ma yaliqu bi jalalihi. Meyakini bahwa Allah itu berbicara. Caranya gimana? Ala ma yaliqu bi jalalihi. Tentunya sesuai dengan keagungannya Allah. Kita nggak tahu bagaimana Allah bicaranya. Kita juga nggak nggak perlu tiru-tirukan suaranya Allah tuh yang seperti ini enggak. Kemudian yang kelima bayan makna la ilaha illallah. Penjelasan makna la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah? Adalah la tusyriku bi syai'a. Apa itu? Tarku syirki qalilihi wa kathirihi. Meninggalkan syirik baik yang sedikit ataupun yang banyak. Tidak syirik sama sekali itu artinya la ilaha illallah. Kita nggak syirik sama sekali. Wala yakfi qauluha bil lisan dan tidak cukup hanya dengan ucapan lisan. Walaupun la ilaha illallah tapi masih syirik. Ya nggak cukup. Belum dikatakan muwahhid. Belum. Yang keenam isbatul ba'si wal hisabi wal jaza. Meyakini adanya kebangkitan, hisaban dan pembalasan amal.